Ya, jangan di belakang. Sini, sini, sini. Sini. Sini barisan terdepan santri. Ini. Samil, Samil. Sini Samil. Sini. Jangan suka ngumpet. Ana lebih dulu jadi santri daripada kalian. Ya yang mau ngumpet-ngumpet itu kebaca jelas yang ya lari-lari dari setoran itu ya, kalian baru kemarin jadi santri mana kitabnya Rio kitabnya mana kalau hafalanmu kayak Imam Darukut ini nggak apa-apa nggak nyata ya persiapan Baik. Pada pertemuan sebelumnya Anak kasih satu tugas. Petugasnya kemarin Baik, hafalin doa. Ya, doa berlindung dari kesyirikan. Siapa yang mau duluan? Saya Taib. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. <clears throat> Artinya Terus Taib Labas. Yang lain Silakan nih. Pernah dengar nama Al-Imam Ash-Shawqani Dari mana? Dari Yaman. Oh, ya. Insyaallah antum lebih daripada Imam Ash-Shawqani. Ya, Allah. Hmm. keruka, Taib, artinya Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Allahumma ini a'udzubika an usyrika bika. Hmm. wa ana alam wa astaghfiruka dan aku memohon ampun Taib. Yang lain Ya. Artinya lain hmm. ulangi ulangi wa astagfirukanya apa baik Randy Ya. Yeah. Ya. Yeah. Abbas yang lain ha. ya apa lagi? Tanya lagi ya Allah. Berlindung. Tapi hmm. Sekarang yang pernah jadi santri Anas Baik Hmm. Abdul Ghani ini teman seperjuangan Ayo. Masya Allah. Artinya Wana alam Ampunilah aku, aku mohon ampun padamu. Rabas. Tak. Baik, bahasa tak. yang lainnya ya dari kalangan bapak-bapak dan ikhwan-ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ayah ya Allahumma ini an usyrika bika Ya. Ya, yang lain. Ya ini doa bermanfaat ya, buat antum semua. Enggak antum hafalkan, antum baca dan ingat baca dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala maka doanya akan bermanfaat biiznillah Taib santri yang belum insyaallah pertemuan berikutnya ya ini sunnah yang perlu dihidupkan lagi setoran hafalan ketika e, memulai pelajaran ya khususnya sunnah dalam terabul ilmu yang biasa kita dapatkan hafalan hadis atau hafalan uh, matan dan lain sebagainya ya untuk kembali membangkitkan ya semangat dalam telabul ilmu. Taib. <coughs> Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membacakan hadis akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar Sesuatu yang aku takutkan yang paling aku takutkan atas kalian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah asyirkul asgar, adalah syirik asgar. dan ini nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara kesyirikan ada yang diistilahkan dengan syirik asgar. Ya. Dan nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ketika beliau ditanya fasuila anhu. Ya. Dan dalam riwayat yang lain qalu masyirkul asgar. Apa itu syirik asgar? Beliau menjawab ar-riya' ya beliau menjawab arya bahwasanya ya yang beliau maksudkan di sini adalah arya ya, arya ini yang perlu kita pahami mencakup juga asumah ya kalau arya kaitannya dengan pandangan seorang beribadah karena ingin dilihat oleh orang lain kemudian dipuji kalau as-sum'ah seorang beribadah karena ingin didengar ya orang lain bahwasanya dia beribadah dan dipuji dengan sebab ibadahnya tersebut yang intinya sama yaitu apa ingin dipuji oleh orang lain, oleh makhluk. Ya, karena dia melakukan ibadah. Dan di situ ada yang ketiga yang tidak kalah bahayanya yaitu al-ujub. Ya, merasa hebat dengan diri sendiri. Merasa hebat dengan apa yang telah dilakukan ya bedanya apa dengan arya wa sum'ah bedanya orang yang merasa ujub belum tentu dia mengharapkan pujian dari orang lain tetapi dirinya sendiri sudah merasa hebat ya walaupun terkadang ini suatu yang talazum suatu yang uh, kemestian kalau orang sudah merasa dirinya hebat biasanya minta ingin dipuji ya tetapi fokusnya di sini adalah yang namanya ujub seorang itu merasa hebat dengan dirinya sendiri ya merasa hebat dengan ibadahnya yang banyak merasa hebat dengan hafalannya yang banyak merasa hebat dengan uh, pemahamannya yang baik nah, ini hati-hati ya hati-hati terhadap perkara ini ya hendaknya seorang itu senantiasa tawadhu lillah ya senantiasa tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ya, kecerdasan yang dia miliki, hafalan yang dia miliki, ya, ibadah yang dia lakukan sedemikian banyaknya itu semua adalah ya keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takutkan atas atas siapa atas para sahabat akhwafu ma akhafu alaikum perkara yang paling aku takutkan atas kalian atas para sahabat ridwanullah alaihi majmain atas orang-orang yang beriman ya karena kalau syirik akbar kemungkinan besar mereka tidak melakukannya tapi syirik asgor yang berkaitan terutama dengan niat di sini, ya syirik asgor yang terutama kaitannya dengan niat, ya syirik khafi, ya terkadang orang itu juga tidak menyadarinya. Nah itu karena itulah kembali kita kepada doa ini tadi, begitu pentingnya doa ini tadi, ya untuk kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala dari segala macam bentuk kesyirikan yang khafi yang jali yang akbar yang aswar yang kita ketahui dan yang kita tidak ketahui atau kita tidak sadari ya faqalu arya beliau mengatakan arya maka di sini adalah nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya arya adalah minasyirkil asghar. Ya. Nah, Arya Kita bacakan kalamnya Syekh Ibnu Saimin rahimahullahu taala. Wariyau kala rahimahullah an ya'budallaha liyarahun nas fayamdahuhu ala kaunihi abidan dan ria seorang itu beribadah kepada Allah agar manusia melihatnya kemudian mereka memujinya karena dia adalah seorang yang atau seorang yang beribadah kepada Allah karena ibadahnya ya walaysa yuridu an takunal ibadatu dan bukan ibadahnya itu untuk manusia atau betul-betul karena manusia sama sekali tidak ada karena Allahnya ya karena li'annahu law arada dzalika lakana syirkan akbar ya kalau demikian niatnya sama sekali tidak ada sama uh, tidak ada ya uh, sama sekali untuk Allah Subhanahu wa taala hanya karena manusia ya seperti riaknya siapa orang-orang munafikin ya yuraunan nas mereka melakukan ria mengharapkan pujian dari manusia atau penting manusia lihat bukan pujian kenapa kita katakan ini dikatakan riaknya orang-orang munafik karena memang mereka ketika mereka yang zahirnya melakukan ibadah sama sekali bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang munafik ketika mereka beribadah tidak ada sama sekali untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah agar orang lain tahu mereka beribadah ya, sehingga terkesan bahwasanya mereka apa? bersama kaum muslimin. Ya. Ini orang munafik. Ya. Karena memang pada asalnya dia apa pengertian munafik yang dimasukkan di sini munafik i'tiqadi? ya man la, man yudhirul islam wa yubtinu al kufra seorang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufurannya seperti orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka beribadah kepada Allah beribadah atau mereka beribadah enggak beribadah ya kelihatan di sholat jamaah ya kelihatan pada ibadah-ibadah yang zahir yang tampak tetapi apa yang mereka inginkan dari situ yuraunan nas mereka ria dalam melakukannya supaya orang terkesan bahwasannya ketika dia melakukannya itu adalah karena e, atau bersama kaum muslimin ya sehingga sangat wajar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda asqalu salati alal munafik apa salat yang paling berat bagi kaum munafik adalah salat subuh dan salat isya kenapa paling berat ya banyak faktornya di antara faktor yang paling jelas di situ ya karena gelapnya ketika itu ya gelap ya kan apalagi kalau subuh mungkin dia belum bangun ngapain untuk apa dia sholat di, di masjid ya karena tujuannya adalah agar manusia melihatnya sementara tujuannya tersebut tidak tercapai ya kan ya, begitu juga sholat Isa, ya, orang nggak ngelihat dia ini asqalus sholat karena apa? karena tidak sesuai dengan tujuan mereka Nah, ria bukan seperti itu yang dimaksudkan. Tetapi ria yang dimaksudkan yang di situ adalah syirkul asghar ya, yang diistilahkan oleh para ulama riaun yasir atau yasirur ria, ria yang sifatnya ringan. Ya, ada tercampur di situ antara dia beribadah karena itu tahu kewajiban. Ya, dia beribadah, kemudian muncul padanya ria ini tadi ya, apakah ria atau sum'ah dan lain sebagainya ya nah bagaimana sekarang ketika seorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya dia beribadah ya kalau asalnya memang eh, disebutkan di sini beliau mengatakan arya yang kosimu bi'tibari ibtalihi lil ibadah ila kismin ria ya dari sisi pembatalannya terhadap ibadah terbagi menjadi dua yang pertama an yakuna fi aslil ibadah ay maqama yata'abad illa ria fahadha amaluhu batilun mardudun alaihi li hadithi Abi Hurairah fi sahih marfu'an ya pada asal ibadahnya dia tidak beribadah kecuali karena ingin dilihat manusia maka amalannya batil ya mardud ya kalau memang sama sekali untuk manusia tanpa ada untuk Allahnya sama sekali ya maka ini eh, apa namanya bisa termasuk syirik akbar ya kalau ada untuk Allahnya tapi tercampur dengan ria pada asal ibadahnya ketika di asal ibadah ketika dia memulai ibadahnya sudah niatnya tidak benar nah, ini ya masih bisa termasuk pada syirik asghar ya dan e, amalan yang dia lakukan terhapus ya ini diantara perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar kalau syirik akbar yang terhapus adalah seluruh amalan yang pernah dia lakukan sebagaimana ayat yang kita sebutkan sebelumnya Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin ya sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelumnya sebelummu lain asyrakta kalau engkau melakukan kesyirikan layah batan na'amaluka niscaya akan gugur amalan-amalanmu ini syirik akbar ya diantara perbedaan antara syirik asgar dan syirik akbar syirik akbar itu membatalkan seluruh amalan yang pernah dia lakukan ya Adapun syirik asgor itu membatalkan amalan yang dia lakukan saat itu. Ya. Nah, ini bisa dimulai ketika dia akan beribadah. Niatnya sudah tercampur. Nah, maka demikian amalannya akan terhapus, batal. Ya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu sahih ya Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala firman hadis qudsi, "Ana agna syuraka'i an Aku yang paling tidak membutuhkan terhadap kesyirikan, terhadap sekutu. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Ya, barang siapa beramal ya suatu amalan dan dia menyekutukan aku pada amalan tersebut dengan selainku maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya ya ada dikatakan di sini wawnya ma'iyah aku tinggalkan dia bersama kesyirikannya artinya amalan dia tertolak ya ini fi aslil ibadah yang kedua an yakuna riya utarian alal ibadah ya riya itu muncul di tengah-tengah ibadah ya anna aslal ibadah lillah lakin tara alaiha riya asalnya dia ketika awal ibadah salat misalnya lillahi taala ya di tengah-tengah muncul riaknya ya entah mungkin ada siapa yang datang dia pengen baguskan sholatnya ya nah yang demikian ini Kata Syekh fahada yang kosimu ila kismin. Terbagi lagi menjadi dua. Ya. Al awal an yudafi'ah. Dia menepis, berusaha menepis riak yang muncul di tengah ibadah tersebut. Ya, yang namanya yang seperti ini terkadang gang, namanya gangguan bisa muncul siapa pada siapa saja dan kapan saja. Tetapi bagaimana orang menyikapinya, seorang menyikapinya. Ya, ketika dia beribadah asalnya dia lillahi taala tiba-tiba muncul di situ entah sum'ah entah ria entah ujub ya kemudian dia tepis dia tepis dia berusaha hilangkan riaknya tersebut ya fahadala yadurruhu maka yang demikian ini insya Allah tidak memadaratkannya misaluhu rajulun shalla rak'atan ya contohnya seseorang sholat selesai satu rakaat summa ja'a unasun fi rakaat pada rakaat kedua datang orang lain fahasala fi qalbihi syai'un bin an bi an atala ruku awis sujud au tabaka wa ma asbaha ya muncul di dalam hatinya untuk dia apa ya untuk memanjangkan rukuknya atau memanjangkan sujudnya atau menangis atau yang seperti itu dengan sebab apa dengan sebab tadi karena dia tahu orang datang banyak ini taib fa in dafa'ahu fa innahu la yadurruhu li annahu qama bil jihad ya kalau dia tepis dia berusaha tepis itu maka apa yang tadi muncul itu insya Allah tidak memudaratkannya ya tidak menjadikan amalan sholatnya itu menjadi ya batil karena dia berusaha tepis dan ini termasuk jihad bagi dirinya ya karena ini juga tidak gampang ya. jadi kalau muncul ya mungkin aja kita tidak tahu yang nama seperti itu namanya syaitan ya was-wasu syaitan maka berusaha kita tepis jangan kita biarkan ya yang seperti ini tepis ya hilangkan dari diri kita ya pada ibadah apa saja apakah sholat apakah yang lainnya baik ini kalau dia tepis insya Allah tidak memadaratkannya al kismustani an yastar sila ma'ahu yang kedua keadaan kedua dia biarkan Padahal ibadahnya asalnya sudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Muncul riak di tengah-tengah, tapi dia biarkan, tidak dia tepis. Ya, dia biarkan saja. Ya. kullu amalin yadsha riya fa huwa batilun. Ya. Maka setiap amalan yang yansha'anir riya muncul dengan sebab riya, tumbuh dari sebab riya, maka amalan tersebut batin. kama law al qiyam awi ruku awi sujud aw tabaka fahadha kullu amalihi habitun ya seperti kalau dia memanjangkan ya berdirinya rukuknya sujudnya atau menangis karena ria maka yang demikian ini amalannya habit amalannya gugur ya Walakin hal hadza butla al butlan yamtaddu ila jami'il ibadah amla? Ya. Akan tetapi apakah batalnya ibadah ini mencakup seluruh ibadah yang dia lakukan? Maksudnya ibadah itu ya keseluruhan ibadah atau tidak? Ya. Maksudnya misalnya kalau dia sholat empat rakaat Dua rakaat pertama dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Tiba pada rakaat ketiga ya, muncul riak dan dia biarkan. Nah, ini yang yang batal apakah rakaat ketiga rakaat keempatnya atau semua sholatnya empat rakaatnya batal semua mardut semua tertolak semua ya Maka kata beliau, nakul la yakhlu hadza min halain. Ini juga akan terbagi menjadi dua keadaan. Al halul ula an yakuna akhirul ibadah mabniyan ala awwaliha. Keadaan pertama, au akhir ibadah itu dibangun di atas awal ibadah. Artinya ini ibadah yang satu paket. Ya, bihaitsu la yasihu awwaluha akhiriha fahadihi kulluha fasidah di mana tidak sah ya awal ibadah kalau akhirnya rusak karena ini satu paket sholat empat rakaat ini kan satu paket dari awal takbiratul ihram sampai selesai dia salam pada rakaat keempat akhir rakaat keempat ini satu ibadah ya satu rangkaian ibadah tidak dipisah-pisah nah kalau yang seperti ini ibadah bagaimana yang kita contohkan rakaat pertama rakaat kedua dia e, lillahi ta'ala rakaat ketiga rakaat keempat kemudian dia ter, terbesit ria dan dia biarkan maka yang batal ya keseluruhannya ya sholat empat rakaatnya tersebut ya batilah dah, tertolak ya ini akhir ibadah dibangun di atas pertama artinya ibadah yang satu rangkaian. Tetapi kalau tidak an yakuna awalul ibadah munfasilan an akhiriha. Awal ibadah terpisah dengan akhirnya. Ya, bihaitsu yasihu awaluha duna akhiriha. Di mana yang awal sah ya walaupun yang akhirnya tidak. Contohnya di sini ya misalnya contohkan beliau di sini seorang bersodakoh ya seorang bersodakoh anggaplah dia punya uang satu juta misalnya ya dia dia bagi menjadi lima dua ratus ribu dua ratus ribu ya dia cari orang pertama dia kasih dua ratus ribu orang pertama lillahi ta'ala ya yang kedua dia kasih ya 200 ribu lillahi ta'ala nah muncul ria di tengah-tengah ya yang ketiga yang keempat yang kelima sudah tidak murni niatnya lillahi ta'ala tidak ikhlas niatnya tercampur dengan ria nah sekarang ibadah yang seperti ini terpisah nggak antara satu dengan yang lain atau satu rangkaian terpisah maka yang satu dua tadi insya Allah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adapun yang tiga empat lima yang tercampur dengan ria maka tidak diterima dan ibadahnya batilah ya ibadahnya batilah ini diantara e, eh, bentuk ria baik Adzan jam berapa sih? Hah? Sembilan belas lewat dua, masya Allah.